مما الله مكاسي لنا منا جميع الها وزل جميع الها الله مكاسي لنا ببركة النور سفينة ببركة النور سفينة جود وفضل علينا قد تمم الله بدي اجري مشاربنا طبت بدي اجري مشاربنا وكم منا له علينا كان وكم منا له علينا كان قد الله مكاسرنا قد من الله وكم تفاضل وكم أغنى وكم تفاضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم قد تفضل مقاصيرنا وكم تفضل مكاسيرنا وزن من مقاصدنا قدم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم هم وزال منا جميع الهم ببركة ببركات النور شافينا ببركات النور شافينا جود وفضل علينا عن مجود وفضل علينا عن هم وزالين توبت توبت توبت بذكر مشاربنا طابت بذكر مشاربنا وكم من له علينا كم الأرحام وكم من الدعاء علينا كم وكم وكم وكم تفاضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم حام وكم تكرم وكم حام قد تمام الله الله الله ليلة صفا صفا قد صفت معنا صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها سم حس حش حس إلهي يخايبنا حاشا إلهي يخايبنا مول مواهب عليك جهنم قد تمام الله مقاصدنا الله الله قدم الله صلوا صلوا على من به سعدنا صلوا على من به سعدنا على فسيح كذا أعجم حام على فسيح تداعج ما حركت ما حركت غطهم بل من ما حركتهم بل من غنى والنبي سيدي ودرانا القرآن والذي الصوت والقلم قد تبقى الله قد الله الله قد تمام الله وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد بشر كالبشر محمد وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام Nabi mencintai agar Nabi mencintai معاني أملي آه. وبريق النور يبدو الديار تشنو في الليالي المولد وبني كل يبدو بمعالي أمدي بردي اسمع بردي في الليالي طلع البدر علينا في ثانية الأرض الهدى وجب الشكر علينا ما جاء لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا علينا ما دعا لله ما مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جدله وسيري مرحبا مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Alhamdulillahirrabbilalamin Acara selanjutnya sambutan dari pihak Carrefour Solo Carrefour Pabelan Kartosuro Kelingannya Solo Baru terus Dipersilahkan kepada Bapak Yohanes Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih untuk waktunya Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk para Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang di Kafur Pabilan suatu kebanggaan tersendiri buat kami kita bisa mengadakan acara bekerjasama dengan Al Hidayah pengajian yang kedepannya akan kita adakan setiap minggu lagi. Terima kasih untuk Ustaz yang telah membantu banyak kita untuk terselenggaranya acara ini. Terlebih lagi untuk Habib, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan karena menyisakan waktunya yang betapa sibuk gitu menyisakan sedikit waktunya untuk boleh bersama-sama kita semua untuk berada di cover pabelan pada pagi hari ini. Semoga acara pagi hari ini membawa berkah buat kita semua. Semua yang ada di sini pulang bukan dengan tangan hampa, tapi bisa membawa berkah. Dan kedepannya, ya selain selain itu juga, semoga toko saya sampai dingin. Karena saya yakin percaya, kalau banyak orang berdoa di sini, toko saya akan dingin. Kita jadi dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Alhamdulillah, eh, beliau Pak Yohanes beragama Kristiani, beliau manajer Carrefour di Pabelan De Kartosuro ini. Alhamdulillah. Duduk di atas aja nggak apa-apa Pak Yohanes. Saya selanjutnya sambutan dari pihak pemerintah kepada Pak Camat, waktu dan tempat saya persilahkan. Eh, kemarin siang saya ditelepon Pak Wakil Bupati sebenarnya berkenan untuk hadir, tapi ternyata pagi hari ini jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pagi hari ini. Sehingga Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati semuanya diundang di Kabupaten Karanganyar. Kepada Bapak Camat, waktu dan tempat kami persilahkan. Dihmaturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrul anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amin. Pada kesempatan ini izinkanlah yang pertama Bupati tidak bisa hadir di acara ini karena ada acara yang bisa digagalkan dan mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan sambutan beliau Bapak Bupati Sukarjo pada acara zikir dan sholawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf di halaman parkir Carrefour Pabilan Kartasura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya terhormati Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Yang saya hormati Pimpinan Majlis Dikir dan Sulawat Al-Hidayah Sukarjo Yang saya hormati Pimpinan Majlis Khotmil Quran Al-Hidayah Yang saya hormati para ulama tokoh agama Islam, organisasi Islam serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membaca lebih syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka dalam keadaan sihat walafiat di halaman parkir Carrefour Pabilan, Kartasura untuk mengikuti pengajian zikir dan selawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf yang diselenggarakan oleh Majlis Zikir dan Selawat Al-Hidayah Sugarjo. Selanjutnya, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. mengalami sambutan saya pada hari ini. Saya atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Suharjo menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Dikir dan Salawat Al-Hidayah Sukoharjo pada penyelenggaraan pengajian ini. Hal ini merupakan salah satu upaya pembinaan kehidupan keagamaan yang mendapat tempat terhormat di bumi Pancasila ini. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia Berdikir dan bersolawat Sudah menjadi kewajiban kita Umat Islam Di setiap saat Baik sedang dilanda musibah Cobaan Kesedihan dan kesusahan Karena manusia memang lemah Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan doa Membaca ayat al-suci al-Quran Membaca kalimat tayyibah Istighfar Solawat Tahmid tahlil, wirid dan doa maka segala sesuatu yang sedang menimpa diri kita menimpa keluarga kita menimpa bangsa dan negara kita kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pertolongan karena itu kita yakin bahawa tidak ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala hadirin berbahagia pada kesempatan pagi ini kita dapat menghadiri kembali menghadirkan kembali Bapak Habib Syekh Abdul Qadir Asgaf. Untuk itu kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Suharjo. Serta kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesiaannya untuk memberikan tausiah serta memimpin dikir dan solawat pada pagi hari ini. Semoga amal kebaikan Bapak mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sugarjo Haji Wardoyo Wijaya SHMH. Demikian terima kasih. Sudah saya sampaikan sambutan Pak Bupati pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yohanes sebagai manajer Carrefour Kartosuro. Terima kasih juga kepada Bapak Camat kita, Bapak Camat Kartosuro. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya sampaikan beberapa pengumuman. Hadirilah pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Wah, ini masih lama ini. Sabtu 11 Januari 2014 di Masjid An-Nur Dukuh Jembangan RT 2 Wir 9 Pabilan Carrefour Pabilan ini ke barat 500 meter buat teman-teman di daerah Kartosuro terus kemudian yang kedua nanti Jamuro membuat acara 11, 12 malam berturut-turut dimulai tanggal 1 Robiul Awal sampai 12 Robiul Awal insyaallah pembukaan tanggal 2 Januari di Pondok Pesantren Popongan dengan pembicara insya Allah Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot. Terus nanti tanggal tiganya nya di tempatnya Pak Haji Parmin insya Allah dengan pembicara uh, Ustadz Yusuf Mansur dan terus menerus selama 12 malam berturut-turut nanti sahabat-sahabat Al-Hidayah yang longgar untuk ikut menghadiri pengajian-pengajian Jamuro dimanapun berada. Terus jika seandainya rutinan-rutinan al-hidayah yang sudah kita susun jauh-jauh hari, setiap malam Rebu Kliwon, setiap malam Rebu Pahing, setiap malam Jumat Wage, setiap malam Jumat lagi, kok kebetulan berbarengan kita tetap jalan pengajian-pengajian al-hidayah yang sudah kita jadwal rutin selama beberapa tahun kebelakang ini. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah di tempat ini Nanti ke depan mulai bulan Januari setiap Ahad Wagi. Saya ulang, di tempat ini akan diadakan majlis yang sama seperti ini setiap hari Ahad Wagi. Saya harap buat jamaah sebelum jam setengah enam sudah rawuh. Beliau Habib Syekh jam setengah enam sudah rawuh. Ya, jadi saya betul-betul berharap Nanti kalau matahari wis ketok dirambungin <laughs> ya. Sebelum setengah enam saya berharap sudah rawuh semua. Uh, ke depan insya Allah setiap ahad wagi. Kalau ahad paing kita di Carrefour Solo Baru, ahad wagi nanti di sini. Selisih seminggu. Berarti ini nanti bulan depan insya Allah tanggal 5 Januari. Ya, 5 Januari 2014 jam sebelum setengah enam. Nah, kalau umumnya jam lima, mendo teko jam lima, ngoten loh. Lah tekone jam enam. <laughs> Nah, demikian dari saya, terima kasih buat Carrefour sekali lagi, terima kasih buat para kiai, para masyayikh yang berada di Kartosuro, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan semua pihak yang mendukung acara pada uh, pagi hari ini, pada relawan, pada satgas, pada polisi, terima kasih semuanya.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 kita, permohonan kita dan insya Allah saat ini pula Allah membagi-bagikan rezeki bagi kita yang mudah-mudahan rezeki itu menjadi rezeki yang halal berkah manfaat dunia wal akhirah mudah-mudahan semua yang datang di tempat ini maupun yang mendengarkan acara ini mereka semuanya mendapatkan bagian-bagian apa yang diinginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karenanya kita mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Yang karenanya kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan insya Allah kita selalu baik dan selalu bisa mengikuti beliau manusia terbaik. Kita bersyukur di pagi hari ini beberapa hari yang lalu pimpinan Carrefour kita yang ada di Pabelan ini Pak Yohanes dan rombongan datang ke rumah bersama Ustadz Sony. Habib, kapan bisa kita sama-sama mengadakan acara di Carrefour Pabelan? Golek-golek tanggal aku rendok tanggal, mubeng golek tanggal. Minggu berikutnya saya bilang minggu ini, minggu ini minggu penuh kape. <clears throat> Delala pasti no minggu. Dan ini adanya longgar tanggal 15. Padahal waktu cuma tinggal tiga hari atau tinggal berapa hari, empat hari atau tiga hari. Saya tanya siap-siap ya wis. Nek siap saya pulang nanti dari tempat Mbah Maimun Zubair. Saya nanti paginya insya Allah acara di Carrefour. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa berjumpa bersama-sama di tempat ini. Alhamdulillah setiap ahad waktu akan diadakan di tempat ini. Okay pembukaan ini tidak men, tidak mengikuti ini Pokoknya sing penting buka sik, lanjutane engko wage, ngoten Alhamdulillah. Dan mriki wonten guru-guru besar kita, Ustadz Baidowi, Ustadz Sony dan para ustadz yang lain. Mereka-mereka adalah guru-guru kita semuanya, wong hebat-hebat. Lah di tempat ini alhamdulillah jenengan Masya Allah sakit kembang oleh para guru-guru Nah dengan kumpulnya dengan ustadz dan guru niki Allah dados berkah dunia akhirat. dereng tausiah monggo sarang-sarang mengumandangkan solawat rumiyin. Kacing rada anget. Si subhanallah karbur kata suruh ki ora panas-panas. E. Nek sing kono ki jam setengah enam matahari limo heran. Solo baru. Iki rada sejuk. Alhamdulillah. Lumayan enek <laughs> enek yang ngene sithik. Lah ini mudah-mudahan ya ditiru sama sana ya enek tedenge sithik lah ngono. Mosok. Alhamdulillah Pak Komari juga ada di sini. Polisi sing melu solawatan terus. <laughs> ya. Iki dinese karo solawat barang ini. Pak Komari Masya Allah Bapak Camat kita yang luar biasa selalu menghadiri dan mengikuti acara-acara solawat dan semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat ini dan para kiai.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 Mengeluh, Habib, saya ini berdoa kok doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. kulo dungo kok donga kula iki dereng ke Gusti Allah. kulo dungo Habib, wis nganti duwer ngono niki. Putra-putri kula kali luar biasa kulon ndonga Bib, subhanallah pun dungo macam-macam kulon niki tasih dihina di sana sini. Lah dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah wa wa karramallahu wajhah. Man ja'ala al-halala qutan ujibat da'watu. Niku. Dados sebab napa jenengan sedaya niki ndonga kok yo angel men ora ora kabul-kabul. Sebabe napa? Di antara sebab adalah makan barang yang haram. Niku nang kunci ini. Barang siapa yang memakan hasil halal, insya Allah dungone mustajab. Nego, kan kunci tak? Nah berarti jenengan Oh berarti saya ini salah Wong saya itu Dana saya untuk kerja itu dari rentenir Mau dungo iso kabel sekondi ya Orang kabel-kabel Wong doa saya ini mau dungo Mbok tahajud nganti benjut nilai gitu Batu ini Arab dungo mbok nangis kaya apa tetep orang kabel Saya saya mbok pangan haram kalau kabel itu pun kabelnya istidrak diujo karo sing kuasa. Kunci kata Sayyidina Ali, kalau kamu ingin dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa taala atas ridho Allah, makanlah atau carilah harta yang halal. Duh, harta halal termasuk salah satunya tadi ngabulke dungo. Wa hasunat sariratu dikatakan wa kamulat muru'atu. Sempurna pula kesatria. Jadi manusia yang makan halal itu di wajah orang lain itu masya Allah ketok wibawa. Wong nek sing mengtingali orang-orang yang makan haram-haram itu wajahnya naudzubillah min dalik. Makanya sampai digambarkan kaya tikus. Ini tikus nyokot duit satu sebulan. <laughs> Korupsi-korupsi. Wajahnya pun tidak menyenangkan kewibawaan hilang, kesatriaannya hilang. Karena apa yang dimakan haram. Ini orang percaya coba sih mangan haram ngapusi rono ngapusi rene. Gok pangan utang orang bayar pangan ki haram termasuk. Orang punya hutang tidak bayar itu. Itu termasuk makan barang yang haram. Jangan dianggap untuk utang itu gampang. Aku utang gampang lo bayar orang bayar karepku lah. Yang penting aku lah utang karo kono to. Pak Yohanes wongi api, wongi luman, jadi tak utangnya gampang orang bayar. Pak minta maaf ya, saya tidak bisa bayar sementara. Sementara tapi puluhan tahun, orang sementara, orang niat bayar sementara. Ya, dikatakan begitu. Terus dikatakan eh, orang yang memakan barang yang halal mudah menitikkan air mata. Wong kuwi nek mangan halal, mudah menitikkan air mata itu bukan gara-gara duwe utang. Sedih atas keadaan dirinya yang belum meningkat iman dan takwanya. Bukan sedih ditinggal pacar. Wah, alhamdulillah Beb, berarti saya termasuk wong sing mangan halal. Nangisan kula Beb. Wong nangis mungkin ora nangis gara-gara Gusti Allah. Wong nangis mungkin nangis gara-gara pacarmu ucel ngono. Nangis ki gara-gara kowe ora iso bayar-bayar utang. Tapi ya ora apa-apa, lumayan wong donga karo nangis ki luwih apik timbang donga karo guyu. Saya lihat orang-orang yang selawatan sekarang kan lucu tuh. Wong selawatan ini donga malah joget. Lalu lucu. Misalnya uh, ya ya Rabbi ya alim hal ilaik wajjahtul amal. Begitu donga ya Allah, ulai ngopo? Mesti niat dengan keadaan yang khusyuk, yang sedih. Nah itu jeneng disesuaikan. Kalau gosidahnya itu gosidah yang menggembirakan, ayo gembira. Gosidahnya itu gosidah yang sedih, ayo sedih. Oh, no. okay. Di sini orang kalau makan harta yang halal, hatinya itu gampang lulu, sedih. Nek dongo masya Allah nangis. Nah itu ciri-ciri wong sing mangan halal. Satu tadi nek kepingin dungane mustajab mangan no sing halal. Zaman dahulu para ulama <clears throat> Al-Imam Syafi'i <clears throat> guru ibunda Imam Syafi'i ibunda daripada uh, eh, Syekhna Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhum beliau ini kalau dongon, dongonnya langsung dadi Lah wae saiki ndonga subhanallah munggah rono neng Mekah tekan Mekah ndonga nangis-nangis gandul neng Multazam ngono iki. Ora kabel-kabel ya Bib. Le Multazam ya mudeng lalah kowe meneng. Ngambung Hajarul Aswad ping 1 buayane disosrok ngono kuwi. Kowe meneng. Lah wong kaya ngene arep umroh arep haji terus ngopo? Urusanmu karo Gusti Allah ora mbok bereske. pangananmu panganan haram bendino harap neng umroh percuma ada satu cerita ada satu orang mau berangkat haji ditanya oleh satu ulama Mas jenengan ajeng haji ajeng ngapun jenengan patos ridho Allah oh ridho ini pun Gusti Allah gih, ngoten Mas ini baik kowe ora usah adoh-adoh ning Mekah kowe tak jamin angsal ridho Allah dapat ridhonya Allah mau kamu oh ya mau mau apa itu harta yang akan kamu pakai untuk berangkat haji bayar no utang tonggomu tetangga kamu punya hutang dia sudah pernah haji ini ini sudah pernah melakukan haji sekali haji wajib sudah ini yang sunah-sunah ini kamu mencari ridho, no utang tonggomu wong piro kuwi lunasono utange, insyaallah kamu diridhoi Allah ganjaranmu kaya haji dan umroh yang diterima. Pripun Mas? Oh ya, saya pikir-pikir dulu. Nah. Mulai wong pabelan. Saya pikir gayane salat istikharah. <laughs> Istikharah wong saiki kadang-kadang akeh nipune. Istikharah yang sudah dijelaskan sama Allah masih ditipu. Waktu isi dia pulang balik, Pak Ustadz ngapunten nggih, saya kira hati saya itu lebih suka untuk berangkat haji daripada saya sumbangkan. Oh ya wis, berarti harta kamu itu bukan harta yang halal. Wong kene dedet sing halal, ditokke nggon jalan sing halal, dia pasti akan menjalankannya. Lah saya saiki kan ngono haji ping sewu tanggane melarat. Haji ping sewu dulure melarat. Haji ping pirang ewu <laughs> kabeh melarat. Lah ndak manfaat. Lebih manfaat kita untuk orang-orang yang lebih dekat kepada kita. Harta yang halal gampang ditokke dengan halal. Harta yang haram gampang dikeluarkan untuk haram. Contoh, orang kalau mendapatkan hasil harta dari haram itu kalau dijak urusan bongso sing haram mesti cepet urunane. Kalau tidak percaya mang cek cek dan dicek awak kula piyambak ngeten mawon. Saya tak golek sing haram kok kira-kira gue bantu masjid orang mungkin. Nanti buat apa? Ya pesta bersama malam minggu. Ya tuh happy happy, apalagi habis ini kan Happy New Year. Nah ya. edan danan ngenteni jam jam rolas ini, padahal jam ini mbok muter terus bendina ya muter ora pernah mbok ini mbok salat tahajud mulai Grun teng wah iki waktu tahajud ngono tengok perpindahan tahun mbok kira kowe iki seneng apa pindah tahun iki tambah hormati mati kowe tambah tahun tambah cedak kubur arep malani malaikat Israel kowe kok malah ngono pesta-pesta dua, duwe duwe Allah Allah trompetan barang aja ki wong edan. Edan ini cukup. apa dhewe cukup jadi wong edan wis suwi. Saiki tinggal sisa-sisa umur ki yang marah waras yang ini yang ditonjol Boleh gembira, boleh semenjak kegembiraan itu mempunyai aturan. Lah wong-wong sing hartanya yang haram itu tadi kalau dijak happy new year cepet. Ayo Mas kita urunan gendul lima lima Iya siap. sing paling kere nganti sing paling sugih padha edane soalnya haram sing kere apa ora iso tuku anu tukune cium bekonang kuwi gayane kaya wong sugih-sugih gayane anggo dasi kupu-kupu barang kurang ajar kere-kere ngono terus sing anggo selop ini apa ada berwater lho nggo mata kuwi lho ini ini slokin aji <laughs> dokok limon cucu mari cening Iya. Wong pabelan. Lo mending nek ganteng elek, ngono lho. Rusak. Lo nek ganteng rusak ki akeh sing golek ngono lho. Elek rusak ki sing golek sapa pitik nonton pegah. Ki wong dite iki. Eh lanang-lanang kepek kaya ngene. Pitik iki alah apa? Karo mlengos ngono pitik. Subhanallah. Harta yang halal insyaallah keluarnya halal. Kalau dikeluarkan di tempat yang haram saya yakin orang itu mikir, aku coba ya. Kadang kita ini begini, saya mencari harta dengan kerja yang luar biasa. Misalnya kulit bangunan menek wit menek wene gendeng Harta dapat saya satu hari mungkin 50 ribu Itu kira-kira yang gue tuku jiwa rada mikir Karena ini halal. Harus hari saya paling nanti apa? Mikiri anak bojoku tak panganan sih. Ini halal. Tapi nek harta yang haram tadi, kok menek gedeng medeng tetep dukune bangsa sing edan-edanane eh, nggih. Kita lanjut untuk apa namanya syairnya apa kalam Habib Ali nanti, ah, kalam uh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ah, kita lanjutkan dulu dengan kesidahan. Ingat kalau kepingin doanya mustajab, mangano harta sing halal. Sampaikan kepada suami-suami. Tidak mungkin akan menjadi suami yang beres dunia dan akhirat kecuali istri yang solehah yang akan menggiring suami tersebut. Contohnya piye? Istri aja kakean nuntut barang-barang sing ora iso ngono lho. Mas, tolong Mas aku iki. kalunge iki masyaallah kaya rantene Firaun Mas. Gede-gede gelandong ngene. Mbok tulung awake dhewe ora ketang ranting-rantine semut ora masalah to Mas, golekno. Akhirnya ini tiap hari dicekoki bahasa seperti itu. Mau tidak mau metu ya golek proyek. Piye carane iso nyolong supaya istri tidak hmm, al ngocehu wal ngocehat niki. Paham? Akhirnya si suami itu nanti ya, setelah nyolong kecekel KPK. Adalah. Baru suami istrinya, saya turut berduka atas terpegangnya Allah apa berduka apa kowe iki berduka apa gara-gara kowe iki lho sing rusak jadi seorang istri yang solehah, wahai suamiku, aku tidak menginginkan engkau datang dari luar ke rumah ini membawa harta yang haram. Walaupun kamu tidak mendapatkan satu rupiah pun tidak masalah. Yang penting kamu datang dalam keadaan sehat dan tetap cinta dan sayang kepadaku. Nyenengke. Ngono wong wedok iki ngono kuwi. Istilahe apa enak, kuwi gayane keplok-keplok bareng. Ora enak apa, ya Mas, tolong to Mosok mangan pendina gun kuhang kuhung kuhang kuhung terus ya mbak pisan-pisan kaya wong sukih lho Mas. Mangan dodo mentok ngono apa Ya mentok sik dodone keri iku gampang. Ya alhamdulillah ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu yang di sini dan yang mendengarkan acara ini semuanya solehah. Kunci kesuksesan seorang suami adalah mar'atun solehah, istri yang solehah. Kunci kesuksesan anak-anak adalah ibunda, ibu yang soleha. Itu. Tadi kalau jadi ibu rumah tangga, tadi ibu rumah tangga yang mencetak anak sing soleh, soleh akui. Aja ibu rumah tangga yang bongsong ributi terus. Maaf, maaf. Ibu rumah tangga yang mencetak anak-anak solehah mang tingali. Bagaimana al sheikh Abdul Qadir Jilani Waktu ingin mencari ilmu, ibunya cuman pesan satu, he anakku, dadi wong sing jujur. Kuwi ibu salehah. Tapi nek ibu saleh sing saiki ibu-ibu model anyar iki, nak, kowe arep golek ilmu anti-anti ya. Kowe kudu dadi wong sing pinter. Kowe engko pinter nek wis pinter iso nyambut gawe, nek wis iso nyambut gawe kowe golek dhuwit sing akeh, ibu ibuku tulungen ya, nak. Kuwi wasiatnya. Tidak wasiat untuk menjadi orang yang baik dan jujur, tapi wasiatnya golek oh, duit. Akhirnya jadinya anak-anak itu kalau tidak dapat duit ya maling naik. hati-hati ibu yang baik dan anak yang baik, bagaimana caranya dan istri yang baik. Ciptakan rumah-rumah tangga, rumah tangga yang baik. Sebagai bapak, berilah nafkah kepada istri dan anak dari harta yang halal. Seandainya saat ini masih banyak orang yang hutang dengan renten, hutang dengan istilahnya hal-hal yang akan membungakan duit, insya Allah akan kajengi, insya Allah lunas kabeh sakit melunasi hutangnya, dan insya Allah nantinya tidak utang dan justru nantinya bisa membantu saudara yang lain. Amin ya rabbal alamin. Padang bulan, padangi Rembulan sing awe awe awe awe padang bulan padang e koyo rino rembulan sing awe awe awe awe ngelingake aja turu sore Kene tak quando Kanto poco Koko sore Kene tak critani quando seko poco sore Allahumma wa maulana. صلاة دائمة بدوام ملك إله lamun wong tuwa lamun wong tuwa kliru ngintine alamat bakal alamat bakal ketemu ringine lamun wong tuwa lamun wong tuwa kliru ngintine tekal alangan tekal kecun bumine wong tuwa loro kondur dengar sopeng pengiran anak bojone rame rame rebutan warisan anak bojone rame rame patang bulan ni kaya rina ni eh sing awi awe Gelingake aja padha turu sore Giling tak ni ganggu sing mangko sore Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin عدد ما في علم الله salatan دائما في دوام خلق الهي جمعن كفن Besok-esok قدوتن بسو بسو ادور رملا كمبر كجين كيرا كمبر مجل بكين كبوتا مدوى كتا كوران كواس بلور رملا ومورا ورس ادور رملا kang pitakoni padha guyu cekakan jebul kang takon eh wis Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammadin Allahumma محمد ملك إلهي ليري لير ليري لير تندوري Sore kanggo sepo mengko sore pom pom pang tangarang صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله صلاة ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدى ليلا لأهل البدر يا الله في أهل البدر lagi apa yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib barang siapa yang memberi atau mencari hartanya dengan cara yang halal tadi diantaranya doanya mustajab kewibawaannya timbul ya dan insyaallah pribadinya akan menjadi pribadi yang baik mudah menitikkan air mata luhur ucapannya. Wong nek panganane halal, nek ngomong yo ya nyenengke. Tapi nek wong sing bangsa manganane haram, nang tingali misuh-misuh terus. Itu ciri setiap orang yang mendapatkan atau memakan sesuatu yang halal dia akan berucap-ucapannya mesti indah. Orang yang menghasilkan apa yang dihasilkannya itu halal, dia akan membuat orang yang lain itu tertarik karena ucapan orang tersebut. Ya. Tercapai cita-citanya kata Sina Ali. Wong sing halal kuwi apa sing dadi hajat mesti tercapai. Halal ini ya cara mencarinya, hasilnya, semua itu harus kutu halal. Misalnya misal pembajak pembajaknya Sing bajak sidinya Habib ini itu halal. Saya tidak mengatakan haram, halal. Tapi tidak toyib ngono lho <laughs> orang mungkin tak haram ke orang mungkin. Saya ridho dibajak sidi saya. Ridho. Halal. Cuman corone sing bajak berarti orang api. Menurut Pak Hasilnya halal. Apa meneh arep mbok bajak-bajakan. Arep ngelek-ngelek Habib Syekh dan halal ridho ora apa-apa. Sing penting carane kuwi sing elek. Nek ngelek-ngelek ya halal. Arab iri karo orang, silakan orang apa Hal ridho halal. Cuman carane sing elek. Lah jadi carane kuwi nek golek sing halal, carane ya sing apik. Aja hasil tok sing halal, Ya, corone sing elek, jangan. Semuanya dengan cara yang halal. Kalau kita mencari dengan semua yang halal, keluhuran itu kita akan dapatkan. Tidak ada orang akan menjadi baik semenjak dia itu ngelek-ngelek wong liya, ora Paham ya? Jadi kalau hasilnya halal itu insyaallah kabeh sak lambene iki ngomong ya apik. Iya. Terus dikatakan juga husnul khotimah meninggalnya wong nek golek sing halal. Wong nek halal kuwi meninggalnya pasti husnul khotimah. Kenapa? Yang diucapkan ya, yang diminta, yang dilakukan semuanya baik, mesti husnul khotimah. Tapi wong sing elek, naudzubillah min dzalik. Arep mati cek eling gendul. Arep mati cek eling wong sing nganyelke kuwi. Sapa mbiyen sing anu aku? Itu arep mati. Arep nazak itu ora la ilaha illallah malah mikir wong edan-edan. Kenapa? Hasilnya haram. Kelakuannya haram. Di samping itu juga barang yang halal membuat suci keturunannya. Loh. Hasil yang halal nanti akan mengeluarkan anak-anak yang genah, anak-anak sing waras, anak-anak sing soleh solehah itu semua dari hasil yang halal. Kok bisa Beb? Hubungannya apa halal ini sama ini? Pernah terjadi di zaman Rasulullah? Ada satu orang itu lewat pulang dari pengajian Rasulullah. Ada wit kurma gandul. buah manteng. Dan jenenge menungso, metil pangan siji. Mulih ning omah. Kumpul karo bojone. Subhanallah, saat itu si anak hasil di pengajian Rasulullah pencolotan merano rene Rasulullah mengatakan ini anak haram. Lah bapaknya ada di situ. Bapak yo iya kaget, baik iki jojo bojoku ini selingkuh. Lah wong lanang kan senenge nyalah kesek to. Wong lanang iki hobine nyalah kesek. Padahal pelaku juga kadang wong lanang iki yo ya pelaku padha wae. Bahayane nyalahke bojo selingkuh wong lanang ya mainan ngalor ngidul. Gaya tok. Bibinan ngalor ngidul, kirim-kiriman foto waduh wae, Drun. Nah, akhirnya si lanang tapi ini bukan yang ini, ini lanang zaman niki lho maksudnya. Makanya HP itu nih dipakai di HP, ya HP ini dipakai dari maksiat, di ya maksiat tok HP, setan iblis HP. Biar ki arep arep rusak ki rada angel. Nek arab telepon pacar ki dadak ning wartel sik. Arep telepon ning omah wedi ketemuan bojo to. Ning wartel delik bengi ngempis mana Halo sayang. Ya iso telepon. <laughs> Neng WC karo halo-halo karo pacare. Halo sayang, lho kok suara kamu menggema? Iya ini saya diadu di lapangan. Lapangan nopo? Suara kamu kok indah ya betul dalam keadaan yang indah juga. dua neng kono WC kok indah. Makanya HP itu kalau dipakai yang api ya jadi api, nih dipakai elek ya jadi elek, tergantung penggunanya. Ya. Kembali apa mau ceritanya apa mau ceritanya. Akhirnya itu Rasulullah lihat anak iki anak haram. Si bapak itu tadi wah iki bojoku tak paranane sik, mulih sik. Hu. Jujur, jujur. Jujur apa to Mas? Jujur iki Rasulullah sing ngomong, kowe mesti lho, aja nuduh to Mas. Sumprit saya ini tidak berbuat sesuatu seperti itu. Mosok. Nggih, Mas. Lah kok Rasulullah mengatakan gitu? Akhirnya lapor sama Rasulullah lagi. Ya Rasulullah. Anak yang kau katakan anak haram itu anak saya Rasulullah. Di mana haramnya? Istri saya tidak selingkuh ini tidak. Oh kata Rasulullah. Ya Rob kembalikan pikiran wong iki kira-kira 10 tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu. Eling dekne iya bar pengajian aku biyen metik kurma. Tak pangan siji lho siji. Kumpul bojo Lah kata Rasulullah kuwi gara-gara kuwi anakmu dadi celutak kaya ngene iki. Kurma siji drun. Lah iki piye nek sak miliar rong terus anake ora dadi apa? Kurma siji mbok colong, nyolong tak e tanggamu siji. Kumpul bojo dadi anake kaya ngono kuwi. Lah nek miliaran sing mbok colong tak e rakyat iki kira-kira dadi apa anakmu? Demit. Angel drun arep dadi wong waras. Itu tadi. Subhanallah. Orang nek makan yang halal, anak-anaknya itu insya Allah nek melek moto itu ngono ya lain. Melek nek ya hanala ya hanala. Walau itu walaupun lu beb saya itu punya anak mong saya ini juga minta sama rentenir beb. Saya ini utang sama rentenir tapi anakku bisa selawatan. Itu proses untuk jadi waras. Modelnya apa? Bapak karo mbok iki diproses karo anaknya, Pak mbok mandek kok sing jupuk karo dit karo rentenir. Beb kalau saya itu tidak utang sama rentenir tidak bisa kerja sama bilang. Wong kowe biyen yo melek moto saka ning donya cenger iki orang ora kerja dua kelambi, dua pampas, Ada anak bayi iki kerja neng klewer apa neng nggon kafur ini ora enak. Yang kerja wis kuwek tuwek. Bayi umur satu bulan kerja di Carrefour, tidak ada. Tapi open-opene bayi sapa sing jamin? Allah. Kelambine, proses bayi itu tidak pernah kerja tapi dapat terus. Iya be gara-gara di wong tua. Lah misalnya ndak punya orang tua tetep loh, bayi dibuang di kalen dijupuk diopeni. Lah meneng kita dibuang neng kalen bayi. Langsung sama orang ditemu, siapa yang ingin mengopeni, mengopeni bahasa Indonesia nih. Mengopeni merawat, merawat akhirnya ke tukokke kok ke lebayi orang-orang kerja jaminan klambine enak izan luar biasa kaya ngono lagi anak-anak yang hasil-hasil sol er, halal metune anak soleh soleha terus habis itu dikatakan pula bercahaya spermanya maksudnya nutfah air mani yang keluar dari tubuh kita itu cahaya orang campur setan karena apa orang yang makan halal itu kalau kumpul karo bojone yo ya nganggo aturan. Nganggo donga, nganggo bismillah barang orang kaya jaran. Di antaranya kata Zainal Ali bin Abi Thalib, wong sing mangan halal kuwi di antaranya sitik marah, sedikit marahnya. Orang ngomel terus, wong nek halal ki alhamdulillah. Mas, Dek wingi niku kula eh, jenengan di ngene-ngene kalih tiyang. Alhamdulillah. Masyaallah kuwi wong apik. Padahal dipisui lho kuwi. Lah kok wong apik pripun? Lah nek kono ora misuh aku berarti ora dadi wong waras no. Saya ini bisa tahu warasnya saya gara-gara banyak orang yang iri dari dengan saya. Gitu. Kalau orang tidak iri sama saya mau kabeh nyanjung aku, aku jadi wong ora waras. Justru enak wong sing iri, justru enak sing elek-elek, justru enak wong sing larani, itu saya tadi wong waras. Sebab aku nek sabar, ngono lho. Nek ora sabar padha edane. Paham? Jadi orang itu kalau mau tahu dirinya itu waras kudu diuji sih. Lah sing nguji kuwi terima kasih, alhamdulillah Drun. Kowe iki nguji aku luar biasa. Mudah-mudahan jenengan angsal ganjaran mendapatkan ridho dari Allah karena Anda ini menguji sabar saya. Anda menguji saya iki aja kanthi dadi wong sing rumangsang. Ngoten lho. Dadi ngono kuwi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib carilah orang-orang yang mencaci kamu, bukan terus golek-golek lho ya. Kalau orang yang mencaci kamu, orang yang ngelek-ngelek kamu itu adalah guru kamu. Bukan guru kamu wong sing nyanjung-nyanjung ini sing nyanjung-nyanjung malah jerumuske kadang. Jelas koruptor al-mukarram yang mulia Bapak Padang bar kecekeli maling. Lah kok ora sah nganggo al almukarom, al mukarram nggih. <laughs> Ya. Wong nyanjeng-nyanjeng malah justru kamu ini kamu inilah itulah guru kamu. iki wong sing apik kaya ngono. Golek wong kaya ngono kula akeh. Dikatakan pula orang-orang yang makan halal lembut hatinya. Lembut hatinya itu apa? Pemaaf. Misalnya istri atau anu sithik ya Mbak wis tak maafke Mbak. Mudah-mudahan nanti jangan lagi ya Mbak ya. Ngono kuwi. Begitu pula istri kepada suami, Mas, saya maafkan mudah-mudahan nanti jangan lagi ya Mas. Tetap ya Mas sayang sama aku. Ini lembut banget. Wang mesra kau yang kuwi uripe nikmat. Tapi nek ning jero omah kuwi ngamukan kabeh. Sing lanang misalnya telat apa nek pengajian kau yang ini iki Wang lanangnya orang melu. Sing makan ibunya, istrinya aja. Lanangin cik dulu. Rodok keset soalnya. Solat subuh ya solat salat, ini ngamuk malah. Si bujuki ki ya rodok aneh. Wis nangeni orang tangi-tangi malah ditinggal pengajian. Mau mulai tekan rumah, omah wis drijine ngene. Iya. Sekarang ndi Pengajian gue lambe sapa Siapa sih Lho. Lah itu akhirnya jadi salah. Endi wedangku? Endi anakku? kowe mau sak gugahi lho Mas. Sopo sing ngongkon gugahi? Ora butuh digugahi sing penting sarapanku, pengajian-pengajian kuping muni bosok ngono lho. Astagfirullahalazim. Lah gara-gara sapa ngomel kaya ngono? Gara-gara wong wedok sing ora perhatian. Walaupun wong lanange kaya sodron ngono kuwi, tetep wong wedok kuwi hormatono wong lanang sapa ngerti kok dadi wong lanang sing ngati ngono wae to. Wong lanang memang angel, Bu. wis podo karo sing ngomong. Sulit. Engko bengi gayane koyi rapi ngono. Ana karepe soalnya. Engko nek ditangeni subuh niku Mas, ya wis jam 4 punjul 15 menit. Ya wis ben subuh urung tak kok. Engko sik. Lah terus ditangeni engko tangen ana jam 6 kurang seperempat. Lah wis entek subuh. Sapa sing ngomong? Wis jokake ngomong turu apa Aku tak turu sik. <laughs> Lah iki ne padahal maksudnya gendang tangiya, Mas tak cepake wedang, tak cepake sarapan, aku tak lunga pengajian ning Carrefour. Maksudnya ngono kuwi. Lah arep ngomong langsung dalam keadaan tidur wedi. turuneh malah didongake ya Allah Gusti, mudah-mudahan angler nganti jam 8 rasah tangi. Wong wedok saiki nggih tetep wajib ngurusi bojo, Nduk. Bojo itu luar biasa. Lah nek ngono wong wedok iki kalahan Justru wong wedok sing ngalah engko insyaallah bojone dadi bojo yang luar biasa. Tapi nek bojone ngeyel wedoke padha ngeyel akhirnya ya padha sinetron kuwi. Sinetron iki ketoke apik tapi ning jaba padu. Nggih. Banyak ini dikatakan sedikit marah. Lembut hatinya. Ya wong sing halal iki halus lembut tadi. Dan sedikit dosanya. Wong nek mangan halal iki dosane iki sithik. Kalau tidak punya dosa itu tidak ada kabeh menungso urip duwe dosa. Masalah banyak dan sedikitnya tergantung panganan kuwi mau. Wong nek halal kuwi panganane halal, dosane paling-paling apa? Metu saka omah lirik. Delalah ana wong arep ning Carrefour kuwi delalah kok ya klambine iki nyenengke tenan. Bungsu serba kurang. Ya kurang. sing kurang dawa kan <laughs> kurang pendek ngono kabeh kurang apa muene ketok keleke diunggahke ngene ketok apa macam-macam lah luar biasa lah kita ini keluar dari rumah wong wedok numpak pit lambine koyo ngono enek neh wong wedok lambine koyo ngono kuwi kene ne separo entek sing isor ki ya modele muka banget numpak sepeda motor lanang saya iya heran iki genahe ke menungso tenan apa udu lah nek menungso tenan kaya ngono model iki arep apa lah kaya ngono ki numpak lanang lak begagah ngono ta begagah karo tulung ngene iki kene apa nak deg-degan ya metu saka omah kok perpandangane kaya ngono ki terus piye nek metu saka omah pemandangannya tuh orang wedok nganggo ruku arep ning masjid lah kuwi nyenengke Pandangannya bapak-bapak sepuh megang sejadah pergi ke masjid ini pandangan surga. Lah dosa itu mesti ada orang ketang metuin terus enak sing nyapu-nyapu ning arep omahku ya ora kelamben. Ibu-ibu neng pengajian iki rapi banget wayu-wayu kaya ngono. Rapi jambret wayune tok. Nah, tapi ini mulai pengajian deloken wis sesuk paranono omahe dhewe Jam lima isuk wis diodok ning ngono ki nyabuti rumput karo ngene iki ora kelamben genang ya. Lha iki sing iki pengajian tok nggih lah kok terus dilalah ketokane Habib Syah lewat. Assalamualaikum. Astagfirullah Habib Syah. Sing ditutupi iki al mukau. Padahal sing buka iki kabeh. Mestine tutup pengisor karo anone kok malah rayune sing ditutupi. Astagfirullah Habib Syah. Astagfirullah Habib Syah kok jowedi karo Habib Syah. Habib Syah seneng nonton ngono. Kowe wedya karo sing kuwasa ngono lho, Duk. Duk, wedya karo sing kuwasa. Allah itu murka karo wong-wong sing kaya ngene-ngene iki. Ya, hati-hati iki halal. Sithik dosane wong nek halal-halal. Sithik dosane ning omah ya dadi apik. Menolak satu dirham uang yang haram dikatakan akhir daripada hadis itu menolak uang harta yang haram lebih utama satu dirham loh istilahnya satu rupiah duit haram bok tolak itu lebih utama daripada hak empat ribu haji yang diterima ya balik ke duit serupiah hasil haram itu lebih bagus dari empat ribu haji yang diterima rungok nonah mengembalikan satu rupiah duit hasil haram itu lebih bagus dari 4000 haji diterima. Bayang, no? haji apa yang petang ewu, tahun piro minggu. Wong saiki ki haji daftar saya saiki mangkate tahun 2020. 2025 pemerintah kita delok-delok ki rada sugih dhewe ki. Uang tiga sekarang naik tuh. setorannya kudu 30 juta disimpan sampai 10 tahun neng bank untuk untuk debt piro Triliunan kuwi. Jadi iki DT sapa, Dron? Pemerintah orang mudeng. 30 juta kon daftar kon bayar se. Ini permainan-permainan kayak gini ini banyak. Uang itu nanti dipakai apa? Dana pribadi umat umat desopo, Orang bok balik gitu. Kalau kamu itu dana-dana itu kamu pakai untuk kesejahteraan haji. Di sana dapat penginapan dekat sama Ka'bah dapat tempat yang bagus, dapat tempat yang resik, tempat yang anu, monggo. Duitnya mbok kekep tolong 10 tahun, 15 tahun neng kono podo wae cek Perjalanan 2 kilo, ngenteni bis kangelan, arep mangkat kaya kire-kire sing mangkat mi. Mangkat kaya kire-kire sing mangkat kepet-kepet ngono. Ayo sini sini. Lah kok merintah-merintah haji kaya anu diatur ya kudu pinter wong-wong haji ini yang berangkat juga harus yang pinter-pinter ojo ngeyel-ngeyel juga dan pemerintahan kita ini juga Masya Allah saya berdoa mudah-mudahan rodok ditegesi tetap ngene Wong arep mangkat haji daftar 30 juta kudu mangan sik apa kudu setor sik entuk sit tahun 2025. Nah, ya. Selak Lagi, entek. Lah tahun kok entek piye to, Beb? Ya terus piye? umur 60 tahun tahun 2025 ya mbak ora sah daftar baik lo menurut akal ki model-model kaya ngene ki paling 5 tahun 10 tahun nah dud lo ya nganggo akal toh lo akal lo tapi ini ketentuan Allah kan tidak tahu itu daftar sampai 2025 bayar 30 juta sih itu gaya-gayane saya tuh masih bingung sampai sekarang harta ini duit ini di mana menurut orang katanya itu silahkan dicek di bank ada lah ngopo didokok neng kono wae. Mungkin kita ini bisa didata yang bagus dengan sistem apa saya tidak tahu, mungkin buat mereka lebih paham. Duit 30 juta iki ya aja didokok kono sik kok. Wong cek 10 tahun aku sapa ngerti sesuk bayar listrik lan duit duitku cek neng kono. 30 juta iki terus piye? Lah nek ora gelem jaluan, nanti aku rendok mangkat engko ngono neh Jadi masya Allah mengembalikan satu dirham ojo bingung makat nih, kalau jenengan masih berbuat haram balik no haram-haram ki kabeh jenengan koyo haji petangewu, ewu ditompo Orang haji yang tidak ditompo haji ini kan belum tentu ditompo atau wong sing mangkat-mangkat duit? enak sing mangkat nengkonon konon rencananya cuma mencari titel H nek arep golek titel H nengkonku gonku tak tulisi ha ya, ha ha, ha. lah Lho ada lho wong sing kisinan delala wis bayar ora sida mangkat ning Jakarta petang puluh dino. Mulai kita sih ditulisi H. <laughs> Delala ora mangkat. Lha kok lucu to ya. Gara-gara kepingin itu hai dadak bayar 30. Nenggonku gratis tak tulis ha. Haji sapa kepingin dadi haji. Lah orang nek gur kepingin-kepingin nek nggon kuwi tak aneh. Kepingin dadi habib, tak kaya dadi habib ngono wae. Kepingin dadi ulama gedhe tak kaya titel ulama gedhe, ngono wae. Bangsa bagi-bagian ngene saya enteng. Kan apa-apa saiki akeh mengembalikan satu haram lah satu dirham yang haram lebih utama 40 daripada 4000 haji. Ini pokok di zaman ini haram itu dianggapnya enteng. Di zaman ini haram itu dianggapnya mudah. Jadi orang berbuat haram itu biasa. Meskipun biasa, Bib. Enak bang itu yang lecet. enak lagi bang apa ne? Bangsa sing edan-edanan di pasar-pasar lho. Gawane notes cilik. Wis katoke jin jin melotrok kabeh ngono sing gawa kuwi. Anu Bu, jenengan mboten setor. Wah, setor. Utang bu lima ratus, Iki sing bu, bodho, sing utangi, luwe bodoh. Sing utangi super bodoh. Ngopo utang karo wong-wong kaya ngono? Jangan sekali lagi saya minta tolong, ayo makanlah barang yang halal supaya semua yang kita inginkan dapat. Hati lemah lembut, jarang marah dan insya Allah doa diterima. Kewibawaan itu timbul, anak-anaknya jadi anak soleh solehah dan selalu menjadi tempat-tempat insya Allah orang selalu menjadikan apa mudah gampang menangis dikarenakan takut kepada Allah dan Rasulnya takut kepada Allah atas siksa-siksanya dan berharap kepada Allah melalui Rasulnya dengan kemurahan-kemurahan Allah itu itu orang-orang yang mendapatkan yang halal saya yakin kita-kita ini tidak lepas daripada hal-hal yang haram mari dari saat ini kita meningkatkan iman dan takwa dengan niat tujuan untuk menyingkirkan semua yang haram yang ada hanya yang halal terus halal halal dengan cara yang baik halal mendapatkannya dengan yang baik dan hasilnya pun juga halal di samping itu orang yang melakukan halal gampang diajak ibadah orang yang memakan harta yang halal gampang diajak untuk ibadah solat itu dikatakan sah ya kalau semuanya itu tertutup menurut aturan daripada aturan ahli fikih. Tapi kalau tasawuf, nek klambimu hasil klambi haram, solatmu yorasa. Kalau fikih yang penting menutup aurat cukup tutupan. Tapi nek hasil klambimu ki hasil nyolongan, solatmu tetap yorasa. Di tasawuf. Tapi makanya orang kalau ngelakoni fikih orang nek tasawuf itu ya rodok ruwet. Jadi harus digandeng. Tadi nyolong neng Carrefour lebu neng kono nyolong permen langsung di Mulai sholat. Orang Orang sah mui, bar nyolong mui. Klambimu eh pangananmu yang ngono kuwi. Orang itu tetap harus halal. Aduh deh, aku ki biyen sok kita ibu juga tak kita terus kowe tak Yo Ya saiki tobat, pulang sampai rumah bujurang bulan Mas, aku cinta padamu. Kata saya, sumprit mas, sumprit zina. Maafkan ya mas, salah-salahku semua. Mungkin aku pernah mengambil sesuatu. Wong lanang mbok ngono kiki langsung tek tek tek tek. Oh iya iya iya iya iya. Saya maafkan kamu, saya maafkan. Kamu adalah istriku yang kucintai, yang amat kucintai, lebih cantik daripada ngerco bladak. Lah misale lebih cantik mosok kalau ning liyane ya ya rada ora pantes ngene ya. Nek ngerco bladak insyaallah ya ya orang bandingi karo rejo saya yakin setiap mar'atun solehah pasti dia cantik pasti tidak mungkin tidak tidak ada mar'atun solehah yang tidak cantik Sa ayu ne Miss University apa Miss Universe apa kuwi Miss-miss kuwi itu tetap ayu wong pabilan jane Sebab lho oh, ayu wayu ne kaya ngene iki. Anak buah Pak Yohanes ora ayu-ayu ngene. Wayu-ayu oh, kabeh ngene iki. Kenapa? Di wajahnya itu ada bekas air wudu. Di wajahnya itu ada bekas hati apa doa-doa yang masya Allah. Lain uang uang kuwi gerayu ki paling ger 10 tahun, 15 tahun bisa melantara orang nek sing nyedai. Weh apa rek kucing ya wegah. Meong ngono ndak. Wegah nyedai wong-wong. Ya ibu-ibu, kita lanjut ke sidah. Ini rada adem Masya Allah mau ya krimis sithik. Di sini rada ini mungkin ya gara-gara pertama ya. Jadi pertama iki rada dikai sing rada redup enak metu buah barang neng ngene neng neng Solo baru orang ini <laughs> Ayo kok nang cedhak nggon hidayah kono neh ya masyaallah. Masone ini bagus ini bagus ini. Perlu dilestarikan. <laughs> Alang geragas kepit ya yes, ya, ya, memang geragas menungso orang geragas ora dadi menungso menungso rakus. Kabeh panganan yang wong ya, pangan juga kok yang rakus. Tapi kan alhamdulillah ajib-ajib karena ben nonton tok. Ini asli loh. Ini asli. Loh asli tenan. Lah kok kira iki ketiruannya? Bismillah. Kene ra belum. Oh. Suudan aja suudan, suudan. Bukan. Simbah kita sana seneng betul. Di sini alhamdulillah saya ingat bahwa di Pabelan ini daerah sini kata Surah ini dulu guru kita Mbah Mas'ud Kapalan. Alhamdulillah terus ada para kiai-kiai yang lain saya agak lupa namanya yang di daerah sini daerah Kartosuro sini saya seling dulu menghadiri tempat-tempat mereka kelihatannya ada Kiai Maksum juga almarhum dulu Kiai Maksum kelihatannya siapa yang di sini siapa namanya dulu ada almarhum sudah tua tua betul waktu itu saya sempat menghadiri saya agak lupa Masya Allah kita doa-doakan beliau-beliau yang saat ini saya yakin beliau pasti karena acara ini berkat beliau-beliau juga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur-kubur beliau taman dari taman surga dan keluarganya dijaga dari fitnah di dunia wal akhirah bisiril Fatihah. Yang lagi sakit siapapun Yang sakit Ibu Sanmi dan siapapun dari keluarga kita, jamaah kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin muslimat dan semua pegawai-pegawai Carrefour yang keluarganya sakit atau yang lagi sakit diberi kesehatan dan kesembuhan sempurna bisidil Fatihah. Mudah-mudahan yang menjadi hajat-hajat kita semuanya, hajat dunia diberi kemudahan oleh Allah, hajat akhirat, diampuni dosa-dosanya kita oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan semua tubuh-tubuh kita, diri-diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang haram yang ada ke depan insya Allah kita selalu mendapatkan harta dan perbuatan-perbuatan kita semua perbuatan yang halal yang hingga Allah memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan menjauhi semua bentuk kemaksiatan hingga Allah menjadikan hati kita hati yang lemah lembut hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita diri yang selalu menerima diri yang selalu ridho atas semua ketentuan-ketentuan Allah semoga pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah anak-anak yang dapat mendapatkan ilmu dengan mudah, mengamalkan ilmu dengan mudah, memahami ilmu dengan mudah, kumpul bersama ulama al-amilin. Semoga Allah menghilangkan sifat iri, dengki, rakus, hasut, sombong di antara kita. Semoga Allah menjaga para ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tokoh-tokoh masyarakat kita dari semua bentuk musibah, bencana dan balak. dan semoga Allah mengangkat semua bentuk bencana dan musibah serta bala yang ada di negeri ini. Ya Rabb ya Allah dengan perjumpaan ini, perkumpulan ini, majelis ini kami berharap Jadikan kami termasuk hamba-hamba pilihanmu Hamba-hamba yang selalu mendapatkan keridoanmu Hamba-hamba yang selalu dapat menjalankan perintahmu Hamba-hamba yang selalu dapat menjauhi semua larangan-laranganmu hamba-hamba yang selalu mendapatkan keriduan darimu dan kekasihmu Muhammad hamba-hamba yang dirindukan Rasulullah hamba-hamba yang dikasihi Rasulullah Hamba-hamba yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Hamba-hamba yang selalu kelak ya Rabb ya Allah Selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah ya Rahman ya Rahim Jadikan tempat kami ini, carrefour kami ini Ya Rabb menjadi tempat yang penuh dengan berkah Penuh dengan kebaikan Ya Arhamar Rahimin Jagalah semua karyawan dan karyawati Semua yang terlibat di dalamnya Dan begitu pula jagalah kami Ya Arhamar Rahim rahimi dari segala macam perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kami ya arhamar rahimin ya rab perbuatan-perbuatan yang akan mengarahkan kami ke dalam lembah kemaksiatan dekatkan kami dengan orang-orang yang dekat kepadamu dan selalu mengingatkan kami di jalan yang dekat kepadamu Allahumma ya Allah engkau adalah Tuhan kami tempat kami mengadu dan memasrahkan diri Allahumma ya Rabb sesungguhnya masalah dan masalah-masalah yang kami hadapi sangat banyak. Engkau mengetahui semua masalah-masalah kami. Engkau mengetahui semua kesulitan-kesulitan kami. Engkau mengetahui semua bentuk kegelisahan kami. Engkau mengetahui apa yang lagi kami alami. Engkau mengetahui ya Allah semua yang ada di dalam hati ini. Kami mohon ya Allah, Engkau Tuhan kami yang baik. Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha mengasihi hamba-hambanya. Di saat yang penuh dengan kegelisahan ini Ya Rab tiada yang dapat menenangkan kami kecuali Engkau Engkau adalah Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab pemilik kami Kami adalah hambamu Tiada dapat kami merubah diri kami kecuali Engkau pula yang merubahnya Tiada dapat kami merubah keadaan kami, keluarga kami, masyarakat kami kecuali engkau pula yang merubahnya. Wahai pencipta kami, kami adalah ciptaanmu ya Rabb. Engkau akan jadikan kami apapun kami menerima atas ketentuanmu. Kami hanya dapat berharap dan harapan kami ini ya Rabb tidak dapat kami pastikan sebagai sesuatu yang akan merubah keadaan kami. Harapan kami ya Rabb kami pasrahkan kepadamu. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Ya Rabb sesungguhnya doa-doa kami ini sebagai tanda bahwa kami tiada mampu untuk merubah diri. Bagaimana kami merubah keluarga dan semua yang ada di sekitar kami. Doa yang kami lantunkan sebagai tanda hamba ini fakir di sisimu. Hamba fakir di sisimu. Tiada dapat dan tiada kekuasaan. Hamba bisa merubah diri hamba sendiri. Kecuali engkau pula yang akan merubahnya. Ya ilahi wa maliki. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Yang memiliki aku Ya Allah, Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau mengetahui bagaimana keadaan diri kami. Bagaimana keadaan saudara-saudara kami? Bagaimana keadaan ya Allah, ya Allah anak cucu kami? Bagaimana keadaan jamaah ahbabul Mustafa kami? Bagaimana keadaan jamaah-jamaah hidayah kami? Bagaimana keadaan jamaah-jamaah jamurah kami? Bagaimana keadaan jamaah yang hadir di pagi hari ini dan yang mendengarkan acara ini? Semua mempunyai permasalahan Ya Allah yang sangat baik Ya Allah yang sangat sayang Ya Allah yang sangat biar Ya Allah yang sangat memperhatikan hambanya Di saat-saat seperti ini Ya Allah kami membutuhkan pertolonganmu Tolonglah kami Ya Allah Bantulah kami Ya Allah Untuk kami menjadi hamba yang baik Untuk kami menjadi hamba yang baik Yang dapat menjalankan semua kebaikan يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين يا الله يا الله هيك kekasih kami Kami adalah hamba-hambamu yang dapat berharap dan selalu berharap dan yakin dengan harapan kami. Engkau pasti akan mengabulkan doa-doa kami. Engkau pasti akan menerima doa-doa kami. Engkau pasti akan mendengar doa-doa kami. Karena engkau pula yang memerintahkan kami untuk kami berdoa. Wa idha sa'alaka ribadi anni fa inni uji Ujibu da'wata idha da'ani. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Kami saat ini berdoa ha, Nahnu nan'uka kama amartana Disinilah kami berdoa Sebagaimana perintahmu untuk kami berdoa Ya Rab Fastajib lana kama wa'adana Pakabulkanlah Ya Rab doa-doa ini Sebagaimana engkau telah menjanjikan untuk menggambulkan doa kami ud'uni astajib lakum ha nahnu nad'uk ya Allah inilah tangan-tangan kami ya mengadah menengadah di pintu rahmatmu masukkan kami di dalam pintu rahmatmu masukkan kami di dalam pintu ampunanmu masukkan kami di dalam pintu ridhamu ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Arhamar Rahimin Sepulang kami dari tempat ini nanti Kami berharap semua hajat telah kau kabulkan Semua kesulitan telah kau mudahkan Semua permasalahan telah kau selesaikan Semua bentuk penyakit telah kau sembuhkan Semua hutang-hutang yang berhubungan dengan rentan Berhubungan dengan riba kami mohon telah kau selesaikan ya Allah jangan satu pun jamaah kami yang lagi bermasalah dengan hutang jadikan mereka semua ya Allah kaya dan mudah dalam mencari rezeki mudah dalam bekerja, mudah dalam mengamalkan ya Rob amal-amal yang baik hingga mereka dapat mendapatkan rezeki yang halal dan baik dengan cara yang baik ya Alhamdulillah. Jauhkan kami dan semua jamaah kami dari perbuatan-perbuatan riba ya Alhamdulillah dan perbuatan maksiat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah الإجابة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين Ya Rab apapun yang diniatkan dan dihajatkan oleh seluruh karyawan dan karyawati Carrefour yang ada di Babylon ini dan Carrefour dimanapun mereka berada Ya Rab kabulkan segera bisirril fatihah صلواتهم بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلواتهم بالسلام المبين, بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صليت بالسلام المبين لنقطة التعيين غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا لكن الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يا ذوي الجميل من جاء بالحق المبين رسول الله يا يهدوي الجميل من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين الرحمة لم تزل كم يمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يمطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام يا ذا الصفات العالية قائم بالبنا أريد so. دين المؤيد بلد ظهور النبي أحمد طه دين صلوا عليه وسلموا يا يوم زحامه ظهرت the Holy Tujuh lebih delapan lebih 10 menit jam pabelan ini jam solo beda karena pabelan terpaut satu jam jam tujuh lebih sepuluh, saya kira cukup insya Allah ini sebagai pembuka ibu-ibu bapak-bapak doakan doakan semuanya Carrefour sini Carrefour sana dimanapun Carrefour karena memfasilitasi kegiatan yang baik seperti ini insya Allah akan mendapatkan kebaikan semua Begitu pula seluruh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, semuanya didoakan supaya mereka bisa menjalankan amanat dengan baik. Semoga semua yang ada ini, yang hadir dan yang mendengarkan acara ini, selalu mendapatkan semua bentuk kebaikan. Yang ada hanya baik, yang tidak baik semuanya nyingkir. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan Ahad Wage yang akan datang insya Allah. Kalau saya logar saya datang. Kalau tidak longgar ya nanti diwakilkan yang lain insya Allah. Walafu terima kasih Pak Yohanes yang telah memberi tempat untuk kita ini dan memfasilitasi acara ini. Insya Allah semuanya apa yang menjadi keinginan Pak Yohanes dan karyawan-karyawati Carrefour ini Allah juga meridhoi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan insya Allah Allah juga akan mengabulkannya. Amin. Sekali lagi minta maaf seandainya ada ucapan atau tingkah laku yang kurang baik. Kejumpa kan lagi insyaAllah di dunia dan di akhirat nanti kita selalu berjumpa dalam keadaan yang baik bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah bila hisab. Walafu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.